Maka orang yang pernah mengatakan di hadapan hakim, si fulan berzina, si fulanah berzina, sementara dia tidak bisa mendatangkan tiga orang lagi, laki-laki, maka dia tidak boleh menjadi saksi pernikahan tidak boleh menjadi saksi e, pembunuhan, tidak boleh menjadi saksi hutang piutang dan seterusnya. Hanya khilaf penan ulama, bagaimana kalau dia bertaubat? Kalau dia bertaubat, memperbaiki diri, apakah tetap tertolak persaksiannya atau diterima? Di sini para ulama eh, berbeda pendapat. Ya. Yeah. Kemudian beliau Syekh Utsaimin memberikan jawaban bahwa ini tergantung kemaslahatan. Jika dibutuhkan, maka bisa diterima persaksiannya, tidak ada orang lain dengan syarat dia betul-betul telah bertaubat. Ini saya kira sudah kita bahas. Kita lanjutkan Wa'an Jundab Bisa Jundab Bisa junduk Jundab lebih masyhur Kita tahu bahwa Tulisan Arab Itu membutuhkan Syakal Harokat Maka jika tidak ada Bisa dibaca lain Ya Oleh karena itu nama-nama dalam bahasa Arab bisa dua, bisa tiga. Seperti jundab atau junduk. Ya. Bahkan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat, tabi'in, Al-Quran tanpa harokat. Tanpa fathah, tanpa kasrah, tanpa dumma, tanpa sukun, tanpa tasjid, Bahkan tanpa titik. Tanpa titik, luar biasa. Jadi jim apa ha apa kho nggak tahu. Tanpa titik. Ini ba apa ta apa sa nggak tahu. Tanpa titik. Ya, betul-betul mengandalkan hafalan. Bagi Rasul para sahabat nggak ada masalah. Karena hafal kan? Bagi kita ya masalah besar. Ya. Oleh karena itu muncul sukun, tasdid, fatah kasroh, titik itu setelah orang-orang ajam masuk Islam yang tentu tidak tahu bagaimana cara baca. Ya. Yeah. Marfu'an secara marfu. Kalau disebut dari Jundub atau dari Abu Hurairah secara marfu berarti Abu Hurairah membawakan sabda Nabi. Itu. Walaupun tidak ada qala Rasulullah. Walaupun tidak ada ucapan Rasulullah bersabda. Tetapi qala Abu Hurairah marfu'an. Abu Hurairah berkata secara marfu' maka maksudnya Abu Hurairah membawakan sabda Nabi. Berarti itu dari Nabi yang menyampaikan Abu Hurairah Ah begitu juga ini. Dan dari Jundab secara marfu. Artinya sabda Nabi. Haddus sahiri dorbatum bisayf. Hukum bagi tukang sihir Hukuman bagi tukang sihir adalah dipukul dengan pedang. Dipukul dengan pedang. Kalau bahasa kita, dipenggal dengan pedang. Dalam bahasa Arab dipukul. Maksudnya dipenggal. Dipukul dengan pedang, apanya? Lehernya. Lehernya. Ya. Berarti mati. Ya. Ini kan uh, al-mutabadir, makna yang mudah difahami, cepat ditangkap. Maka jangan mengada-ada, siapa tahu pakai gagangnya, ya. Siapa tahu pakai gagang pedang, pukul sekali lehernya, berarti nggak mati. Ini mengada-ada. Ya, ini mengada-ada. Namanya dipukul dengan pedang, makna al-mutabadir, makna yang cepat ditangkap, jadi penggal. Mati maka hukuman bagi tukang sihir adalah hukum mati. Dipenggal lehernya dengan pedang. Ya. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Waqal Imam Al-Tirmidzi mengatakan as-sahih. Hadis ini sahih secara sanad. Tapi mauquf. Ah, Mauquf di bawah marfu. Tadi marfu berarti sampai kepada Nabi, artinya Nabi yang bersabda. Kalau mauquf sampai kepada Jundab. Jadi yang ngomong itu Jundab. Gitu. Apakah ini hadis? Apakah ini asar? Apakah ini dalil? Ya. Sepakat para ulama, ucapan sahabat dalil. Karena sahabat itu murid langsung Nabi. Dan para sahabat dijamin keadilannya. Maka tidak mungkin ada seorang sahabat yang berani mengatakan sesuatu yang bukan dari Nabi. Ya. Yeah. Kecuali ada bantahan dari sahabat lain, ini lain lagi. Tidak ada bantahan di sini. Ucapan seorang sahabat jeli. Karena sahabat sekali lagi Eh, murid langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mendengarkan Bukhari bicara, Imam Syafi'i bicara, tentram hati kita. Ini yang ngomong siapa? Syafi'i. Ini yang ngomong siapa? Bukhari. Ini yang ngomong siapa? Syahalbani. Tentram hati kita. Sudah sikoh. Eh, ini ratusan kali, ribuan kali dari Bukhari, dari Syafi'i. Murid langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Bukhari sedang bersusah payah dengan ilmunya bersusah payah ini sabda Nabi atau bukan, ini sanatnya sahih apa tidak, bersusah payah seumur hidup Bukhari seperti itu, ya, Jundab langsung berhadapan dengan Nabi. Abu Hurairah, Bilal, Mugis, Barirah langsung berhadapan dengan Nabi. Ya. Maka ketika kita sikoh dengan Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain, lebih-lebih kepada sahabat. Maka keliru besar orang yang mengatakan ini kan kata Umar bukan kata Nabi. Ini kan kata Jundab bukan kata Nabi. Ini merendahkan sahabat. Ya. Lalu kita katakan ini kata Imam Syafi'i, ini kata Imam Bukhari. Lalu kita mau sikoh kepada siapa? Karena agama itu harus ada yang kita sikoi. Ya. Uh, jadi di sini Al Imam At-Tirmidzi mengatakan mauquf jadi ucapan ini ucapan Jundab. Nah, sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan ilmunya mengatakan marfu. Nah, mari kita lihat uh, bagaimana pembahasan dari uh, eh, Asy-Syari, Syekh uh, Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah. Wa an Jundab laisa huwa Jundab ibn Abdullah al-Bajali. Jundab di sini bukan Jundab bin Abdullah al-Bajali. Ya. Yeah. Juga bukan Jundab atau Jundub bin siapa yang terkenal? Jundub bin Junadah. Ini terkenal. Siapa Jundub bin Junadah? Kunyahnya sangat terkenal Abu Dhar. Abu Dhar namanya adalah Jundub bin Junadah. Kunyahnya sangat terkenal Abu Dhar, namanya tidak terkenal. Sebagaimana Abu Hurairah, kunyahnya sangat terkenal. Namanya Abdullah bin Sakhar tidak terkenal. Ya. Sebaliknya Umar namanya terkenal, Umar bin Khattab. Kunyahnya Abu Hafiz tidak terkenal. Ya. Maka jika kita berkunyah kok nggak terkenal, nggak apa-apa. Umar aja berkunyah nggak terkenal. Umar, ya. Yeah. Jadi sudah dapat sunahnya. Kalau kita berkunyah sudah dapat sunahnya, walaupun tidak terkenal. Ya. Yeah. Bal jundab al khair tetapi jundab di sini adalah jundab al-khair. Jundab al-khair. Ya. Nama al-khair kurang disukai. Ya. Khair kan artinya baik. Gitu. Takutnya nanti bermasalah. Ya. Ada orang namanya khair, ya. Ada orang nanya, ada khair di rumah ini? Ya, saya lagi lagi nyari khair. Oh, di rumah ini nggak ada khair. Ya. Di rumah ini nggak ada kebaikan. Kan jadi masalah. Ya. Nama itu terlalu bagus jadi masalah. Ya. Maka nama tidak harus ada arti. Lihat Adam, Idris, Nuh, Hud, Umar, Abu Bakar, Osman, apa artinya? Enggak ada. Ya. Jadi nama itu tidak harus ada artinya. Ya. Maka kalau minta nama kepada seorang ustaz dikasih nggak usah nanya. Artinya apa ustaz? Ya. Kan begitu kan? Kasih nah. Artinya apa? Ya. Kenapa nggak harus ada arti? Para nabi dan rasul, para sahabat banyak sekali yang namanya tidak ada arti. Maksud nama itu doa adalah kita memberikan nama Ibrahim misalnya, Umar misalnya. Kita berdoa kepada Allah agar mencontoh, meniru, mentauladani Ibrahim, Umar, para sahabat. Gitu ya. Al-ma'ruf biqatilis sahir yang terkenal sebagai seorang sahabat yang membunuh tukang sihir. Nah, ini terkenal. Di kalangan para imam ahlul hadis, Jundab ini terkenal dengan hadis uh, di mana dia merupakan pembunuh tukang sihir. Kan masing-masing sahabat mempunyai uh, keterkenalan dalam periwayatan hadis. Ya, hadis musi ussalah misalnya kan disebut-sebut dalam ilmu fikih tentang solat. Ada tiga ya, nanti akan dibahas oleh beliau. Ada tiga sahabat yang dikenal sebagai pembunuh tukang sihir. Ya. Cundab Umar, dan Hafsah. Nanti akan dibahas. Qauluhu marfu'an ay ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat marfu' yang dimaksud adalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan marfu'. Fayakunu min qaulin Nabi alaihi salatu wassalam lakin نقل المؤلف عن الترمذي قوله والصحيح أنه موقوف ini menunjukkan kejujuran beliau. Kejuru, kejujuran uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di awal tulisannya beliau mengatakan an jundab marfu'an dari jundub marfu' gitu. Tapi ucapan Al-Imam At-Tirmidzi Ahlul Hadis yang mengatakan bahwa hadis itu mauquf juga dibawakan oleh beliau. Ya. Yeah. Ini para ulama seperti ini agar apa? Agar nanti uh, di kemudian hari diselidiki oleh ulama berikutnya mana yang benar, marfu apa mauquf. Gitu. Kalau beliau tidak jujur, beliau katakan an jundab marfu, sudah. Ya, tidak dibawakan ucapan al-Imam At-Tirmidzi. Atau mungkin dibawakan ucapan uh, sahih begitu saja. Inilah para ulama mereka jujur. Mauquf ay min qawli Jundab. Yang dimaksud dengan mauquf berarti itu sekedar ucapan Jundab, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mauquf berhenti pada sahabat. Yang dimaksud berhenti pada sahabat ini sepeninggal Nabi. Ya. Kalau berhenti pada sahabat Nabi masih hidup, itu jelas Bimakna uh, marfu artinya Nabi melihat, Nabi mendengar, Nabi diam, mendiamkan, membolehkan. Maka ini dalil, ini hadis, ini hujah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Yeah. Seperti para sahabat mengatakan sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini Nabi nggak ikut bicara seperti itu. Tetapi Nabi diam. Mendengar para sahabat mengatakan khairun nas ba'da nabiyihim Abu Bakar, Suma Umar, Suma Utsman. Nabi dengar itu dan Nabi diam. Ya. Maka sudah dikatakan bahwa itu ketetapan Nabi. Takrir Nabi. Walaupun Nabi tidak ikut bicara. Haddus sahir dorbatum bisayif Hukuman bagi tukang sihir adalah dipukul, dipenggal dengan pedang. Mati. yakni uqubatuhu al-muhaddadatu syar'an uh, balasannya hadnya secara syar'i Ya. Jadi secara syar'i eh, para tukang sihir dibunuh. Ya. Maka di negeri kita ini kalau ada tukang sihir dan jelas atau dia mengaku maka hukumannya adalah dibunuh. Ya. Tentu penguasa yang membunuhnya atau atas e, perintah penguasa atau diizinkan oleh penguasa. Maka jika kita dengan satu cara telah mendapatkan izin dari presiden kita untuk membunuh si A atau si B, si C, karena jelas dia tukang sihir, ah boleh. Boleh. Dengan cara-cara yang uh, baik, artinya dia mati tapi tidak ada orang yang tahu. Dia mati tapi Eh, tidak rame. Ya. Hari ini tahu sendiri. Ada demokrasi, ada HAM. Ya. Jangan sampai mereka tahu, tahu-tahu mati. Ya, cara-cara seperti itu. Jangan kebalik. Teriak-teriak doang di Monas, di HI, mati enggak, ya, dibunuh enggak. Ini teriak-teriak saja. Eh, itu kebalik. Cara Nabi enggak ada teriakan, enggak ada demo. Nggak ada hujatan, tahu-tahu mati. Ini cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalil? Kaab bin Ashraf. Kaab bin Ashraf. Tahu-tahu mati. Dibunuh oleh Muhammad bin Maslama Atas izin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Kaab bin Ashraf ini ucapannya, syair-syairnya menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadzahiruhu annahu la yakfur. Zahirnya, zahirnya dia tidak kafir. Secara zahir, lafad kalimat ini, tukang sihir tidak mesti kafir. Ya, Artinya, bisa kafir, bisa tidak. Nanti ada pembahasan lebih lanjut. Kenapa? li'annal hududa tutahhirul mahduda minal itsm karena had hukuman seperti potong tangan, rejam, cambuk, kisos termasuk di sini e, di penggal lehernya itu tutahhirul mahdud minal itsm menghapuskan orang yang dihukum itu dari dosa. Kalau kafir tentu tidak. Ya. Ada uh, orang murtad, orang Islam murtad ya atau masuk aliran yang jelas-jelas keluar dari Islam Ahmadiyah misalnya Rafidah misalnya atau murtad lah masuk Kristen maka hukumannya apa? Dibunuh, ya. Apakah penghapus dosa? Tentu tidak. Dia kekal di neraka selama-lamanya. Itu bukan hak. Gitu. Itu bukan hak. Adapun hudud menghapus dosa. Maka orang yang mencuri ketika tangannya dipotong, insya Allah dosa dia diampuni. Orang yang berzina lalu dicambuk atau direjam, maka dosanya insya Allah diampuni. Orang yang memukul orang lain, dia zalim, dikisos, dibalas pukul, maka insya Allah dosanya diampuni. Ya. Ah, termasuk ini. Orang yang bermain sihir, lalu dibunuh, maka uh, menurut beliau dosanya diampuni. Berarti dia belum kafir. Gitu. Walaupun ada sihir yang menyebabkan kafir yang waktu itu dibahas oleh beliau. Saya kira sudah lewat pembahasan mana sihir yang menyebabkan kafir dan mana sihir yang tidak menyebabkan kafir. Karena kafir itu kan dengan i'tiqad. Kafir itu dengan i'tikad. Maka orang yang sujud kepada batu, sujud kepada pohon, mengucapkan mengucapkan ucapan-ucapan kufur, tapi tidak ada i'tikad, i'tikad dia bahwa Allah satu-satunya Tuhan, maka belum kafir. Kafir dengan i'tikad. Ketika dia meyakini bahwa ada Tuhan lain selain Allah, ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, ah, ini terancam kafir. wal kafiru idza على ala riddatihi fal qatlu sementara orang kafir ketika orang kafir itu dibunuh karena dia murtad keluar dari Islam masuk Kristen misalnya dibunuh fal la yutahhiruhu maka pembunuhan itu tidak menyebabkan dosanya diampuni ya yeah? seperti tidak seperti uh, tukang sihir tadi, pencuri, pezina dan seterusnya. Wahada mahmulun ala ma sabaq. Ini sudah uh, dijelaskan di pelajaran yang telah lalu. Anda min aqsamis sihri ma la yukhrijul insana minal islam. Bahwa di antara jenis sihir adalah sihir yang belum mengeluarkan seseorang dari Islam. Artinya dia bermain sihir tetapi masih muslim di mata Allah, masih beriman. Wa huwa ma kana bil adwiyati wal aqaqiri allati tujibu sarfa wal adfa wa ma asbaha dhalik yaitu di antara sihir-sihir yang menggunakan alat-alat tertentu, yang menggunakan jampi-jampi tertentu, yang dengan sihir itu orang bisa saling mencintai atau saling membenci, dagangan bisa laris atau malah tidak laku dan seterusnya dan seterusnya, maka e, seperti ini belum mengeluarkan dia dari Islam. Walaupun itu dosa yang sangat besar. Ya. Yeah Wa qawluhu durbatum bisayf. Kalimat dipukul dengan pedang. Ruya bitta ba'dal ba wa ruya bilha. Uh, ada dua riwayat. Riwayat pertama itu dorbatun dengan tak marbuto. Riwayat kedua dengan ba. Do, ro, ba, ha bukan uh, tak marbuto. Ya. Dua-duanya sahih. Dua-duanya benar. Dorbatum bisayif dipukul dengan pedang atau dorbuhu bisayif dia dipukul dengan pedang ya sekali lagi karena uh, tulisan dalam bahasa Arab itu ada harokat syakal, maka hal seperti ini sering kita jumpai. Ya. Lakinnal ula ablagh. Yang pertama yaitu dengan tak marbuto ini lebih tegas, ya, lebih jelas. Lianna tankira wa sighatal wahdati yadullani ala annaha darbatun qawiyyatun qadiyatun. Karena dengan uh, tankir, dengan sigot yang satu, artinya dorba itu kan satu, satu kata. Kalau dorbuhu kan dua kata, ada domir mutasilhu ya, memukul dan dia. Nah, dengan satu sigot ini uh, menunjukkan memukulnya dengan kuat dan mematikan. Ya. Maka dengan tak merbuto lebih uh, kuat. Hada kinayatun anil qatl. Ini adalah kinayah. Apa kinayah? Kinayah, ya sering diterjemahkan dengan kiasan. Ya. Kinayah, kiasan. Ya. Uh, maksudnya, ya. Maksudnya saya kira tidak tepat ya kalau kiasan itu. Sebab kiasan itu justru sebaliknya kan? Justru sebaliknya. Walaysa معناه أن يضرب بالسيف مع ظهره maka bukan berarti dan tidak bisa misalnya dia dipukul dengan pedang dalam keadaan punggungnya, kepalanya tertutup dengan uh, apa? baju besi. Dengan uh, kita tahu di hari itu yang namanya pakaian besi kan sesuatu yang lumrah, tidak seperti hari ini. Ya, dipukul dengan pedang ya tentu tidak mati. Gitu. Maka beliau katakan uh, tidak mungkin disuruh memakai baju besi dulu kemudian dipukul dengan pedang tidak mungkin. Nah, berarti sekali lagi ini kinayah uh, bahwa yang dimaksud adalah dibunuh. Dipukul dengan pedang yang di, yang dimaksud dibunuh. Ah, kemudian oh, riwayat berikutnya wa fi sahihil Bukhari an Bajalah ibn Abadah. Di sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah dia berkata kataba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an aniktulu kulla sahirin wa sahiratin. Umar bin Al-Khattab menetapkan agar setiap tukang sihir baik laki dan perempuan bunuh. Aniktulu kulla sahirin wa sahiratin. Bunuhlah seluruh tukang sihir laki dan perempuan. Kal uh, eh, Bajalah bin Abadah mengatakan faqatalna thalatha sawahir. Lalu kami berhasil membunuh tiga tukang sihir. Ya. Berarti di sini Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Yang menyuruh Umar. Ini kembali kepada kaidah tadi bahwa membunuh tukang sihir, memotong tangan pencuri, mengkisos si pembunuh, menetapkan satu Ramadan, satu Syawal, membentuk angkatan perang itu hanya hak pemimpin. Hak penguasa pemerintah yang sah bukan hak ulama, bukan hak ustadz, bukan hak siapapun. Ya, hak pemimpin penguasa. Maka di sini disebut Umar. Umar menyuruh membunuh, kami bunuh. Gitu. Wa fi sahihil Bukhari ذكر في الشرح أعني Tafsir Al-Aziz Al-Hamid. Di sini beliau sedikit mengkritik uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Tentang ucapan wa sahihil Bukhari. Ya. Menurut beliau kurang tepat. Ya. Uh, awalnya ini ditafsir tafsir, kitab tafsir Al-Aziz Al-Hamid أن هذا اللفظ ليس في البخاري bahwa lafaz di atas kata Abu Umar bin Khattab aniktulu kulla sahirin wa sahiratin kalimat ini lafaz ini tidak ada di Bukhari ya yeah. kalimat ini tidak ada di sahih Bukhari والذي في البخاري أنه أمر أن يفرق بين كل ذي مقرم من المجوس Tetapi yang ada di Bukhari adalah Umar memerintahkan untuk memisahkan suami istri. Memisahkan, membatalkan perkawinan antara suami istri orang-orang majusi yang ada hubungan mahram. Karena kita tahu bahwa orang-orang majusi kadang-kadang paman nikah dengan uh, keponakannya, abang nikah dengan adiknya, dan seterusnya mahram nikah. Ya, maka Umar memerintahkan kepada uh, sebagian sahabat atau tabi'in untuk memisahkan ini Dari sini keluar hukum bahwa uh, yang harus menjalankan, yang wajib menjauhi larangan-larangan Islam seperti zina, khomer, judi, nikah dengan mahram itu bukan hanya kaum muslimin. Bukan hanya kaum muslimin non muslim pun disuruh menjauhi. Ya. Maka jika orang Yahudi mencuri, tangannya dipotong apa tidak? Dipotong. Ada orang Nasrani e, berzina, direjam apa tidak? Direjam. Ya. Orang Nasrani, orang Yahudi, orang Buddha, Hindu tidak bisa mengatakan itu kan aturan kalian kaum Muslimi. Kami bukan kaum Muslimi, Kenapa kami dipotong tangannya, direjam dan tidak bisa. Ya, ah, kecuali perintah seperti wudu, mandi junub, oh, salat, maka itu khusus kaum muslimin. Maka Rasul dan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melihat Yahudi, Nasrani, Majusi tidak sholat, tidak wudhu, tidak mandi junub, ya biarin aja. Ya, urusan mereka. Ya, tapi menjauhi larangan, hukuman hudud sama. Salah satu dalil ini. Ya, karena mestinya kan hak mereka, urusan mereka. Bagi agama majusi kan boleh. Abang nikah dengan adiknya, misalnya paman nikah dengan uh, keponakannya, misalnya. Kenapa Islam turut campur? Uh, tidak. Dalam hal ini sekali lagi uh, eh, non Muslim ketika hidup di negeri Islam wajib mentaati aturan Islam. li'annahum yujawizuna nikahal maharim. Kenapa? Karena orang-orang Majusi membolehkan nikah dengan mahram waliyadu billah. Fa'amara Umar ayyufarriqa baina dhabir rahim wa rahimahu. Maka Umar memerintahkan agar suami istri yang masih ada hubungan mahram dipisahkan. Ya, tidak menjadi suami istri. Lakin dzakara syarihu sahib Taisir Al-Aziz Al-Aziz Al-Hamid. Nah, di sini pensarah ya yang mensarahkan kitab Tafsir Al-Aziz Al-Hamid uh, anna al-Qati'i rawahu fil juz' tsani min fawaidihi wa fi thumma qtulu kahinin wa sahirin. Nah, ini ada tambahan. Ya, bahwa Umar juga memerintahkan untuk membunuh para kahin, para dukun dan tukang sihir. Eh? Ah, ini tidak ada di uh, Sahih Bukhari tadi. Ya. Yeah. Sanatnya Hasan, isnaduhu Hasan. Wa ala hadha fa'azal musannifu ila bukhari berdasarkan ucapan pensyarah tafsir tadi, maka sang musannif uh, menisbatkan sang musannif berarti Eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menisbatkan ucapan tadi dari kitab Sahih Bukhari. Yahtamilu annahu arada aslahu la lafdahu. Yang dimaksud beliau bukan lafadznya tapi asalnya, ya. Kalau lafadznya jelas beda tadi kan? Aniktulu kulla sahirin wa sahiratin. Ya, padahal secara lafadz uktulu kulla kahinin wa sahirin. Beda lafadznya kan? Maksudnya sama. Dukun, tukang sihir, eh, sama. Wahadzal qatlu hal huwa hajjun am qatluhu likufrihi? Apakah pembunuhan di sini merupakan had seperti pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk atau dirajam lalu Allah ampuni dosanya? atau dibunuh karena kekafirannya. Pembahasan yang awal tadi. Apakah tukang sihir ketika dibunuh e, itu pembunuhan karena dia kafir atau e, hudud? Yahtamilu hada wa hada. Dua-duanya mungkin. Ini mungkin, itu mungkin. Ya. Seperti biasa saya Utsaimin membahas dengan pembahasan yang menarik ya. Binaan ala tafsili as-sabiq. Berdasarkan keterangan yang sudah lalu fi kufri sahir tentang kekufuran tukang sihir. Apakah seluruh tukang sihir itu kufur atau tidak sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Lakin binaan ala ma sabaqa min at-tafsili naqul Berdasarkan uh, penjelasan yang telah lalu, maka kami katakan, kata beliau, Man kharaja bihi si'ru al kufri, faqatluhu qatlu riddatin. Barang siapa yang sihirnya mengeluarkan dia, menyebabkan dia keluar dari Islam, menyebabkan dia kafir, maka dia dibunuh sebagai orang yang murtad. Berarti bukan hudud. Dia dibunuh seperti dibunuhnya orang yang keluar dari Islam. Dia dibunuh seperti dibunuhnya orang yang murtad. Wa man lam sihru ilal kufri tetapi orang yang sihirnya tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak menyebabkan dia kafir, min babi daf'is sa'iri yajibu tanfidhuhu haitsu ra'ahu imam maka dia dibunuh dalam rangka menghilangkan keburukan dalam rangka darul mafasid menolak bahaya ya apabila hal ini dipandang baik oleh seorang imam ya jadi sama-sama membunuh tapi berbeda. Yang satu dibunuh sebagai seorang kafir, yang satu dibunuh sebagai seorang yang uh, masih muslim. Masih ada waktu? Belum masuk ya? والحاصل أنه يجب أن تقتل السحرة Kesimpulannya bahwa wajib membunuh tukang sihir. wajib. Bagi pemimpin yang mampu, bagi penguasa yang taat kepada Allah, dia e, harus membunuh tukang sihir. Sawa'an kulna bikufrihim am lam naqul. Sama saja apakah tukang sihir itu kufur atau tidak kufur, sama saja. Sama-sama dibunuh. Ya. Akhirnya kesudahannya serahkan kepada Allah. Yang dibunuh itu ternyata tukang sihir yang tidak keluar dari Islam, kemudian Allah ampuni, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, itu urusan Allah. Urusan pemimpin karena tukang sihir ini menyebarkan kerusakan, maka dibunuh. Ya. لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء والزوج Karena para tukang sihir itu membuat orang sakit, bisa membunuh. Kan banyak orang yang mati karena sihir. Bisa kan? Tentu semuanya ajal. Asbabnya sihir banyak. Wa yufarrikuna bainal mar'i wa zawji. Memisahkan antara seorang dengan istrinya antara istri dari suaminya, nggak ada masalah tiba-tiba timbul rasa benci. An ini kerusakan. wakadali kabilakus Dan begitu juga uh, sebaliknya ya yu'atifuna fayu'allifuna bainal a'da. Kadang-kadang saling membenci kemudian jadi suka, ya. Tidak tidak suka jadi suka dan seterusnya. Itulah sihir. Dan ini sekali lagi rusak. ويتوصلون إلى أغراضهم فإن بعضهم قد يسهر عهدا ليؤتفه إليه وينال مآربه منه tukang sihir itu melakukan apa saja dengan tujuan tercapai keinginannya. Maka macam-macam jenis sihir itu. Yang dagangan bisa jadi laris, yang makanan tidak enak jadi enak, yang orang biasa-biasa kelihatan tampan, kelihatan cantik dan seterusnya macam-macam sihir itu. Ya, tapi ingat kekuatan sihir lemah. Kekuatan setan dan tidak awet, tidak lama. Ya. Kalau bukan sihir pemberian dari Allah maka awet. Ya. Kalau memang enak ya enak terus gitu. Makanan enak ya enak terus. Kalau sihir maka mungkin sehari, mungkin dua hari, mungkin seminggu, gitu. Kesananya kembali seperti biasa. Kama lau sahara imra'atan liyabgi biha. Sebagaimana ketika seseorang mensihir seorang wanita agar dia mendapatkan wanita tersebut. Wali Waliannahum kanu yas'auna fil ardi fasal. Ini semua menyebabkan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, apabila terjadi pernikahan dan kemudian ketahuan bahwa itu karena disihir, maka si wanita atau istrinya ini boleh memilih. Apakah mau meneruskan menjadi istri si fulan itu atau membatalkan? Karena e, dulunya tidak suka sama suka secara sadar. Dia dibikin tidak sadar, dibikin e, sihir. Kalau memang ketahuan atau dia mengaku. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Jadi tukang sihir dibagi dua. Ada yang menyebabkan kafir, ada yang tidak. Tapi hukumannya sama. Sama-sama dibunuh. Yang menyebabkan kafir dibunuh, yang tidak menyebabkan kafir juga dibunuh. Bagaimana kesudahannya? Serahkan kepada Allah. Karena hanya Allah yang maha tahu uh, siapa yang betul-betul kafir dan tidak. فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم wajib bagi waliul amr amirul mukminin membunuh mereka tukang sihir biduni istitabatin tanpa disuruh taubat. Gitu. Tanpa disuruh taubat. Berbeda dengan orang yang sesat mengatakan agama itu sama, surga neraka tidak kekal, kemudian oh, siksa kubur tidak ada, maka disuruh taubat dulu. Kalau mau taubat selesai, kalau tidak mau taub, kalau tidak mau bertaubat bunuh itu orang-orang yang mempunyai subhat kesesatan seperti tadi. Adapun tukang sihir tidak. Uh, tidak perlu dan tidak boleh bagi penguasa mengatakan ayo tobat. Kalau kamu tobat tidak dibunuh, kalau kamu tidak mau tobat dibunuh. Tidak seperti itu. Tukang sihir berbeda dengan orang-orang sesat tadi kalau orang-orang sesat tadi disuruh taubat, kalau tukang sihir tidak. Madama annahu ridaf'i dororihim wa fadha'ati amrihim. Kenapa? Karena tukang sihir berbahaya. Tukang sihir berbahaya e, untuk menolak bahayanya, untuk mencegah e, kejahatannya, maka dibunuh tidak perlu disuruh taubat sekali lagi. Ya. Berarti dalam hal ini sama dengan uh, pezina, peminum khamar, uh, menuduh orang lain berzina, ya, tidak disuruh taubat. Artinya mau taubat mau tidak, tetap dipotong tangannya, tetap dicambuk, tetap direca. Ya. Berbeda dengan orang yang mengatakan surga neraka tidak kekal. Bukan hanya orang Islam yang masuk surga, orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu juga bisa masuk surga. Maka orang seperti ini disuruh taubat. Jika mereka bertaubat selesai. Jika mereka tidak mau taubat dibunuh. Gitu ya. Jadi ada perbedaan antara kesesatan yang sifatnya syubhat uh, dengan tadi tukang sihir, pezina, peminum khamr, uh, eh, pembunuh, ya. Taubat tidak taubat tetap dihukum. Fa innal hadda la yustatabu sahibuhu. Eh, orang yang melanggar hukum had seperti tadi pezina, peminum khamr dan seterusnya tidak disuruh taubat. Tidak diberi kesempatan untuk taubat. Ya. Artinya taubatnya urusan dia dengan Allah. Urusan pemimpin dengan dia yang membunuh. Ya. Urusan dia dengan Allah ya tentu Allah Maha penerima taubat. mata qubida alaihi wajaba fada fihi alhad kapan saja dia tertangkap maka dilaksanakan hukumannya dibunuh atau dipotong tangannya atau direjam atau dicambuk tidak perlu memberi waktu kepada dia untuk bertaubat ya, ya tobat atau atau tidak tobat sama saja dan tobat itu kan tidak memakan waktu banyak. Ya. Tobat itu bisa terjadi dalam hitungan detik. Ya. Orang yang sambil nunggu uh, kereta datang, dia bertobat, bisa. Karena tobat itu apa sih syaratnya? Tiga. Al-iqla, an-nadam, al-azam. Berhenti dari uh, dosa yang dia tobati itu, kemudian dia menyesal, kemudian bertekad tidak akan mengulang lagi. Ini kan bisa selesai dalam hitungan menit detik. Ya, maka tobat itu tidak ada amalannya. Ya. Tidak ada tanpa sholat, tanpa wudhu, tanpa baca ini, baca itu. Bisa sah taubat. Karena syarat sah taubat seperti tadi. Berhenti dari kemaksiatan itu, menyesal, dan bertekad bulat tidak akan mengulang lagi ini bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ya, maka tidak membutuhkan waktu lama. Qala Ahmad an salasatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ahmad meriwayatkan dari tiga orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini maksud? Yang meriwayatkan membunuh tukang sihir. Ini tiga sahabat. Dan ini sudah cukup. Ya, satu sahabat saja sudah cukup. Kita mendengar hanya seorang sahabat yang mengatakan mengganti assalamu ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh diganti dengan assalamu ala nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Eh, dari Ibnu Mas'ud saja ini sudah cukup. Apa yang diucapkan oleh seorang sahabat, apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat itu menjadi hujjah. Dengan syarat apa? Tidak ada bantahan dari sahabat lain. Kalau ada bantahan dari sahabat lain, ya tinggal dibahas mana di antara dua pendapat itu yang kuat. Ya. Selagi tidak ada bantahan dari sahabat yang lain, maka selesai. Ya. Seperti Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini tidak ada bantahan dari sahabat yang lain. Ya. Bahwa mereka sepakat Nabi sholat malam tidak pernah lebih dari 11. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tiga orang yang dimaksud? Tadi sudah disebut di awal. Umar, anaknya, putrinya Hafsah, satu lagi Jundab Al-Khayyar. Ini tiga sahabat yang diriwayatkan mereka bertiga ini membunuh atau memerintahkan membunuh uh, tukang sihir. Ya. Yeah. Wasahha an Hafsah radhiyallahu anha dan telah sah riwayat dari Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha bahwa Hafsah memerintahkan untuk membunuh jariyah budak perempuan milik dia budak perempuan milik Hafsah saharatha yang mensihir Hafsah ya entah bagaimana bisa ketahuan tidak disebutkan di sini Hafsah disihir oleh budak perempuannya. Lalu Hafsah memerintahkan agar budak perempuan itu ditangkap dan dibunuh. Fakutilat dan dilaksanakan. Budak perempuan tadi dibunuh. Ya, ini terdapat dalam Al-Muwatta Al-Imam Malik. وكذلك صح عن جندب Qala Ahmad an salasatin min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tiga sahabat yang diriwayatkan mereka membunuh atau memerintahkan untuk membunuh tukang sihir. Wallahu a'lam. Ya barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? <clears throat> ada hadis-hadis yang menunjukkan adanya orang-orang yang sudah masuk surga. Bukankah kita masuk surga setelah dihisab dan setelah Nabi memasukinya? Saya lupa contoh hadisnya. Tidak disebutkan di situ surga ya. Tapi disebutkan kenikmatan-kenikmatan inda rabbihim yurzakun. Bahkan bukan hadis, ayat Al-Qur'an. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian sangka bahwa eh, orang-orang uh, yang mati fi sabilillah itu mati tapi justru mereka hidup inda rabbihim yurzakun diberi rizki di sisi Allah berarti mendapatkan kenikmatan apakah di surga maka yang di kalau yang dimaksud surga yang akan dimasuki oleh kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu tidak karena beliau mengatakan haram surga dimasuki eh, oleh siapapun sebelum aku memasukinya Akulah satu-satunya manusia yang membuka pintu gerbang surga. Jadi ketika manusia berikut para nabi sudah selamat melewati sirat, sudah berada di depan pintu surga, sudah tidak mungkin masuk neraka karena sudah selamat melewati sirat, tapi mereka belum bisa masuk surga, pintu surga tertutup. Lalu mereka datang kepada Nabi Adam agar Nabi Adam membuka pintu surga itu, beliau tidak sanggup. Datang kepada Nabi Nuh, juga beliau tidak sanggup. Datang kepada Nabi Musa, terus sampai Nabi Isa tidak sanggup. Lalu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka pintu gerbang surga itu dan masuklah kaum muslimin bersama para nabi ke dalam surga tersebut. Ya. Yeah. maka uh, seperti Ja'far bin Abi Thalib, kemudian beberapa sahabat yang oleh Nabi dikatakan sedang bersenang-senang di taman-taman di ini. Maka yang dimaksud bukan surga yang akan dihuni oleh kaum muslimin kelak. Setidaknya hanya ruhnya, kan begitu. Kan jasadnya dikubur. Jasadnya Ja'far bin Abi Thalib, jasadnya orang-orang yang mati syahid kan di bumi. Nyawanya saja, ruhnya saja. Ya, mendapatkan kenikmatan. Adapun surga nanti akan dimasuki oleh kaum muslimin dengan uh, jasad dan roh. Dengan roh dan jasad seperti kita sekarang ini. Badan kita sekarang ini yang akan masuk surga. InsyaAllah ta'ala. Apakah tukang sihir perlu diadili terlebih dahulu sebelum dibunuh? Tidak, kalau yakin bahwa dia itu uh, tukang sihir, ya langsung dibunuh. Di adili yang dimaksud diyakinkan bahwa dia adalah uh, tukang sihir. Ya. Kalau sudah yakin, ya selesai. Ya. Islam mengajarkan seperti itu. Tidak bertele-tele nanti oh, ada hak pembelaan dan seterusnya. Islam tidak mengenal seperti itu. Itu kan dari orang-orang kufar. Ya, yang ada hakim dengan uh, yang bersangkutan Ya. Kalau sudah yakin, kalau sudah jelas bukti atau dia ngaku, maka ya langsung saja dibunuh sebagaimana kisah Hafsah tadi. Apakah tiada Tuhan selain Allah? Akidah Asyariah. Kalau yang dimaksud la ilaha illallah itu akidah kaum muslimin bukan hanya syariah, seluruh kaum muslimin berkeyakinan la ilaha illallah. Hanya ilah ini kadang diartikan dengan Tuhan. Ya. Sementara Rob juga diartikan dengan Tuhan. Eh, ini yang keliru di situ. Ya. Kalau Tuhan di situ arti dari Rob, ya tentu tidak sempurna tauhidnya. Tapi kalau Tuhan itu terjemahan dari ilah, ya sempurna tauhidnya. Karena orang yang meyakini bahwa Allah satu-satunya Rob belum cukup. Tapi meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah yaitu cukup. Ya, karena berbeda antara Rob dengan ilah. Kalau diterjemahkan sama. Sama-sama Tuhan. Bolehkah berputus asa bahwa hukum hudud bagi dukun dan tukang sihir di negeri ini akan tegak karena banyak kenyataan, banyak pejabat negeri ini yang punya dukun, kepercayaan, dan lain-lain. Tidak boleh berputus asa. Tidak boleh. Keadaan negeri kita ini tidak lebih buruk dari keadaan di zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, kan lebih buruk di zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Artinya di sebelum dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi baik luar biasa. Ya, tidak boleh kita putus asa. Ya, kita harus selalu punya harapan bahwa negeri kita ini, negeri manapun akan tegak uh, tauhid, akan tegak uh, eh, siasa syariah, akan tegak uh, eh, koholifahan dan seterusnya, kita tidak boleh putus asa. Ya, terus berdakwah. Tolong nasihati kami yang kadang malas untuk bekerja dengan beralasan tawakal kepada Allah. Tawakal berarti berusaha. Antum masih ingat nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang tidak mengikat untanya langsung ke masjid. Lalu Nabi bertanya, sudah engkau ikat uh, untamu? Sahabat ini menjawab, saya tawakal kepada Allah tawakal kepada Allah, nggak diikat. Kata Nabi, ikat. Ikat. Kemudian tawakal. Ya. Berarti tawakal tanpa usaha tidak boleh. Tawakal harus dengan usaha. Ya. Ada asbab. Yang lebih menarik bagaimana Maryam di saat hamil tua menjelang detik-detik menjelang melahirkan dalam keadaan lapar, haus, tidak punya tenaga untuk melahirkan, apa kata Allah? Goyangkan pohon kurma itu. Ya. Biar apa? Biar kurma itu jatuh, kamu makan. Biar ada tenaga untuk melahirkan. Ya, apa kata Allah? Pakai goyangkan. Ya. Kalau pikiran kita, kenapa Allah nggak nurunin aja langsung gitu ya? Udah hamil tua, lapar, haus, disuruh mengguyangkan pohon kurma. Pohon kurma kan besar. Ya, laki-laki yang kuat saja menggoyangkan belum tentu e, jatuh itu kurma. Ini wanita dalam keadaan hamil tua suruh goyangin. Nggak apa-apa, yang penting usaha. Ya, eh, usaha saja, pegang aja, goyang-goyang. Mungkin badan Maryam doang yang goyang, ya pohon kurmanya nggak goyang nggak apa-apa, penting usaha. Maryam yang menggoyangkan, Allah yang menjatuhkan. Dan jatuh itu pohon kurma atas kehendak Allah, tapi ada usaha. Nah, dari sini kita tahu bahwa tawakal pasrah kepada Allah, berharap Allah akan memberikan sesuatu tanpa kita berusaha, haram. Haram. Kita bukan seperti kaum sufi ya, yang berharap-berharap dari Allah tanpa usaha.